Ini dari bab ucapan Rasulullah hak muslim dan muslim lainnya diantaranya adalah Izastul sahaka tersahku. Kalau diminta nasihat maka berikan nasihat Sehingga tidak ada persiapan apapun kertasnya kebetulan ada di dalam tas saya keluarkan. Nah, orang keluarga. Tentunya kebetulan yang ada kertasnya adalah yang kemarin dipakai untuk khutbah Eid. Nah, kalau Allah ya. Selesai saya. Bahwasanya Ramadan yang telah kita jalani kemarin, Alhamdulillah. Bulan rahmat, bulan barakah, bulan maghfirah, tentunya memiliki hikmah-hikmah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, kami wajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana kami wajibkan atas orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun agar kalian bertakwa. Sehingga di antara buahnya, selain pahala yang besar, selain al fah kegembiraan yang menanti di jannah nanti dengan keridhaan Allah, juga di dunia kita lihat hikmah dari puasa adalah menjadikan seseorang menjadi muttaqi. Orang yang takut Karena dia terlatih selama satu bulan untuk menahan nafsunya. Nafsu makannya, nafsu minumnya, nafsu amarahnya, nafsu syahwatnya. Yang semestinya, kalau dia bisa menahan perkara-perkara yang sesungguhnya asalnya halal, makan, minum, cinta dengan istri itu halal asalnya. Tetapi bulan Ramadan di siang hari dari terbit fajar sampai tenggelam matahari tak subhanallah bisa sebulan semestinya logika kita apalagi menahan diri dari hal yang selalu dan pun tetap hal, maka suhunya bentuknya sama menahan Betulnya sama, itu menahan diri dan menahan hawa nafsu. Kalau seseorang sudah bisa menundukkan hawa nafsunya dan sudah bisa menjalani, masya Allah, siamul qiyam, puasanya dan qiyamul masya Allah, dan sudah bisa berupaya untuk menahan amarahnya, menahan syahwatnya, maka semestinya ketika dia keluar dari bulan Ramadhan beri Nusri dan kemudian beranjak kepada lembaran yang baru lembaran yang Masya Allah kalau sempurna sholatnya dan puasa niscaya akan menjadi seorang yang bersih karena lebih buruk seperti dilahirkan oleh ibunya kepada maka lembaran yang baru hendaklah kita mulai kita mulai dengan catatan-catatan yang baik yang bisa lebih menahan nafsu dari berbagai macam perkara yang haram. Karena Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang masalah nafsu. Wa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka enggak mau mengikuti engkau ya Rasul, Fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum ketahuilah mereka itu mengikuti hawa nafsunya. Sehingga hawa didefinisikan, diterjemahkan pokoknya selain istijabah lillah wa rasul, bahwa hawa. Yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang digariskan oleh sunnah, maka itu hawa. Karena dikatakan, فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ kalau mereka tidak mau menerima ajakan dari Rasul, maka ketahuilah bahwa mereka mengikuti Allah. Maka siapa yang sudah pandai Masya Allah menundukkan hawa nafsunya Maka teruskan Untuk menahan hawa nafsunya Menundukkannya Dan tetap istijabah kepada Allah dan Rasul Apa kata Allah? Apa kata Rasul? apa yang أعطاني dalam syariat dalam sunnah pegang kuat kuat Abu عضوا عليها بالنواجذ gigit dengan kali hati-hati jangan sampai terbawa oleh hawa karena Allah hawa nafsu yang menyebabkan sekian banyak kelompok-kelompok sesat tersungkur dalam neraka na'udzubillah yang kata Nabi kulluhum finnar illa wahidah mereka semua dalam neraka kecuali satu itu adalah jamaah ma'ana aliyah washabi di antara lapat lapat hadis di terakul ummah ini ada lapat yang diriwayatkan dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Ibn Abi Asim dalam kitab As-Sunnah dan disahihkan oleh Syekh al bani dalam Minanul Jannah menyebutkan dengan kalimat fil ahwa Yahudi berpecah fil ahwa Nasrani berpecah fil ahwa dan kalian akan berpecah fil ahwa. Ini karena harus Dan ditambah lagi dengan berita bahwa allah akan menjawab pada seorang salah seorang kalian. yang terjaga kalau sahibi atau kamu kalau sebagaimana menjalarnya penyakit rabies pada penderitanya. La yada'irqan wala nafsan illa dakhala tidak tersisa seurat pun, tidak tersisa satu sendi pun kecuali dimasuki oleh penyakit tadi. Allah. Karena dengan Allah, syiah Allah, gulu, sesat, menyimpang, fil hawa, karena hawa nafsu. Khawarij ekstrim mengkafirkan kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin karena hawa nafsu. Sufi meninggalkan apa yang sungguhnya dihalalkan buatnya karena hawa nafsu. Menambah dengan berbagai macam perkara-perkara bid'ah karena hawa nafsu. Mereka mendewakan akal sendiri karena hawa nafsu sampai yang belakangan-belakangan Hizbiyah, Ikhwaniyah, Sururiyah semuanya kena hormat urusannya adalah masalah hawa dia melihat bahwa apa yang ini menurut hawa nafsunya baik dia pegang walaupun Allah Rasul tidak seperti itu ini setelah saja baik. Tapi ini saya pikir baik. Tapi itu semua hoax. Pokoknya tidak sesuai dengan apa dikatakan oleh Allah Subhanahu homo. Tetapi sebagian mereka terlalu yakin dengan apa yang dipikirkan hawa nafsunya begitu baik. Karena mereka Allah ya. Tiga hanya hawa nafsu, hawa nafsu itu berupa nafsu keuntungan duniawinya. Itu ya. Itu jelas. Dan itu digembar-gemborkan oleh syaitan dan buahnya ke seluruh mass media. Majalah, orang, eh, TV, segala macam. Semuanya mengajak untuk mendewakan holos. Yang penting happy, yang penting puas, pokoknya apa lagi. Itu semua kata-kata yang maknanya jangan pikirkan hal-hal yang penting puas. Yang penting kita senang. Karena fenomenal ketua itu jelas. Tetapi ada yang selain itu hawa nafsu, tapi pengennya berat. Ada. Seperti kaum sufi berpuasa, puasa ngomong, puasa bernaung, puasa tidak duduk, berdiri. Karena ketika pernah terjadi zaman Rasul, Sallallahu Alaihi wa Wasallam sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i di dalam Al-Iqtisam. Kalau tidak salah Jumat waktu itu. Ada yang berdiri tengah panas. Ditanya, kenapa ini? Ya Rasulullah dia bernada untuk tetap berdiri tidak duduk. Untuk tetap berjemur matahari tidak bernaung dan berpuasa. tetapi suruh duduk dan suruh dia bernaung dan teruskan puasa. yang ditakrir oleh Nabi kuasa dan teruskan puasa. Ada pertanyaan tak? Apa yang bisa kita? Kalau kita nak na'azakum Allah hamzun ya sahabat. Ikhwan nak na'azakum Allah. Sehingga hawa nafsu hawa nafsu yang seperti ini kadang-kadang tidak ada yang hawa. Kalau hawa nafsu yang senang-senang yang nikmat-nikmat ini kan sengsara. Pokoknya, fa'ilam yastajibu laka fa'lam. Anda yang yastajibu laka Kalau tidak ikut sunnah, tidak ikut kawasan Rasul, ketahui bahwa mereka mengikuti Rasul. Enggak ikut sunnah, pengen yang lebih ekstrim, lebih berat, kita pada Rasul. Enggak ikut sunnah karena pengen enak, juga kawan Rasul. Kau muslimin yang sama hati. Allah SWT menyatakan wa atasimu billahi wa maulakum. Penemal maula wa ni'mal Berpegang Berpeganglah dengan Allah Kufar. Dia menolak kalian, pembela kalian, penolong kalian. Nekmal maula nekmal nasir. Allah sebaik-baik wali dan sebaik-baik penolong. Sehingga termasuk hawa jangan kita mencari kemenangan, kejayaan, tetapi dari selain sunnah. Dari Allah Subhanahu tidak ada keselamatan illa ittiba' sunnah. al di bisunnah najah bahkan itu menjadi pikiran utama dalam buku al yang Imam Syafi'i. Sehingga dapat khusus bab ucapan para sahabat pada saat tentang sunnah al di sunnah najah. Diriwayatkan sekian lafaz yang mananya al al di sunnah najah. Maka usikum wa iyyakum bitaqwallah. Sebagian kita tidak tahu. Sebagian orang yang mengaku ahli sunnah mengira nggak akan menang kalau tidak nempel kepada tokoh pula atau partai pula atau ini manusia. Karena dengan Allah berupaya untuk melobi dan mendekati karena sampai pada Rasulnya kemuliaan di sisi Allah dan bagi Rasulnya dan bagi kaumnya. Hanya saja munafikin tidak Di Dikira kalau nempel dengan mereka akan mulia, kalau menjauh dari mereka akan rendah. Karena Allah tidak sekali Kemuliaan dari Allah dan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan izzah di dunia wal akhirah untuk mereka-mereka yang berwala kepada-Nya. Dalam kunut witir yang kemarin kita dengarkan salat setiap salat witir. Allahumma qina fi man hadait afina fi man Sampai pada kalimat innahu la yazillu man walai. Wa la man Sesungguhnya nggak akan atau sesungguhnya nggak akan rendah, nggak akan hina orang yang berwala kepada Engkau ya Allah. Dan sebaliknya, walaupun nggak akan mulia Man adai siapa yang memusuhi engkau ya Allah. Karena dengan Allah sudah sangat jelas kalimat. nggak akan rendah, nggak akan hina orang yang berwala kepada Allah dan gak akan mulia orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa mereka-mereka menjalani jalan Allah serah mustaqim, menjalani jalan Rasulnya, jalan Nabi-Nya, jalan Sunnah, maka dia akan mulia, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan. Saudaranya, siapa yang menentang sunnah, menyimpang dari sunnah, menyelisih jalan Allah, maka dia akan rendah, akan hina. Walaupun tujuan dia pengen mulia. Ini kalau begini saya akan jadi kita pernah kita akan jalan kita. Nah. Inna alladziina yuhadduna Allah wa rasulah ulaika fil adallin. Kata Allah Subhanahu taala, sesungguhnya mereka mereka yang yuhadduna Allah wa rasulahu yang menentang Allah dan Rasulnya ulaika fil adallin mereka dibawa atau kerja di tempat yang rendah fil ajami. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kalaupun mereka mencerca, memusuhi dan seterusnya maka jangan sedih. Wala yahzun. Wala yahzun ka qawluhum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahzun qawluhum, al izzata lillahi jami'a." jangan menyedihkan kamu ucapan mereka. Wahabi begini, Wahabi begitu, Salafi wah, Yang bicara kepada mereka bukan kita, insya Allah. Iya kan? Kalau kita belajar usaha kasihan kepada mereka, di buku-buku kasihan mereka yang murahan, saya baca beberapa buku, ini bicara apa? Jauh berbeda dengan keadaan ahli sunnah digambarkan betapa rendahnya, betapa hinanya, betapa jeleknya. Terus. yang zulka kaulu, Allah SWT mengatakan kepada Nabi yang zulka kaulu, Jangan menyedihkan kamu ucapan mereka. Mereka mengucapkan Rasulullah SAW syair. Dikatakan kiri, dikatakan begitu. Sahir atau majmu. Lain zulka kaulu, Innal izzata lillahi jami'a. Semuanya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Mereka menjaga hawa nafsunya, berhasil mendudukan hawa nafsunya, mereka lah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah taala. Tetapi mereka yang kalah dengan hawa nafsunya, mereka yang bahkan diperbudak oleh hawa nafsunya, mereka yang akan rendah, yang akan hina. Dan Allah SWT menjadikan bumi dunia ini sebagai darurat ilahi. Ujian, tempat ujian. Sehingga kalau kita dicerca, dimaki dengan julukan-julukan, kita ingat yang kita dicerca, apalagi kita. Rasulullah yang masuk terjaga dari kesalahan. Sedangkan kita tidak masuk. Kalau kita lihat, banyak kesalahan. Bayangkan. dia tentunya lebih-lebih lagi kita bakal dicela mereka dengan sekian banyak kelemahan-kelemahan kita. dengan sekian banyak kedustaan-kedustaan mereka. Iya ya. Sebagian merupakan kelemahan kita, sebagian merupakan kedustaan mereka. Dan itu lebih besar, lebih banyak kedustaan mereka. Pengusul yang Allah katakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wa kadzalika ja'alna li kulli nabiyyin لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحون بعضهم الى بعض زخرف القول Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi aduan musuhnya. Syaitan lain jual jin, musuh-musuhnya dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Mereka saling membisikkan, saling mewakilkan kalimat-kalimat yang menyesatkan, yang dirangkai indah pada hari ini. Kalau setiap nabi punya musuh, maknanya pengikut nabi pun akan punya musuh. Maka siapa yang mengikuti sunnah, siapa yang menjalani sunnah nabawiyah, maka bersiap siapa? Akan menghadapi berbagai macam ujian. Sebagaimana setiap orang yang mengatakan aman akan diuji. Alif lam mim. Ahziban nasu an yusrafa an yaqulu amanna wa hum yaftanun. Alif lam mim apakah kamu bisa mengira bahwa mereka akan dibiarkan menyatakan kami beriman tanpa diuji atau Pasti akan diuji. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلم الكاذبين. Sungguh kami telah uji orang-orang sebelum kalian dan kami pasti tahu siapa yang sadaku, siapa yang jujur imannya. Dan siapa yang kaya dan siapa yang dusta. Yang katanya, saya ahli sunnah, saya salafi, saya ahli sunnah, saya apa Ini prinsip sunnah. Ini prinsip sunnah terus. Jangan kenyang ini, ini resiko. Jalan yang kedua, ini resiko. Yang ketiga, semakin besar, semakin besar terus. Katanya harus sunnah. Eh, ini bersih-bersih. Sampai entah. Apakah dia lurus atau ternyata dia setengah-setengah. Kalau gini nggak sumah Nah, Alhamdulillah. Gitu. Na'udzubillah, artinya dia tidak senang. Ternyata karena dia menginginkan sesuatu dari keuntungan duniawinya, tetapi ketika dia tidak mendapatkannya, malah mendapatkannya sekian, bentar sekian masalah. Padahal dengan ujian itu, dia menjadi mulia. Dengan ujian tadi, seorang akan bertambah mulia, bertambah mulia. Kasihan kalau mereka tidak mau. Kasihan kalau dia tidak mengerti dengan mundur, berarti dia tidak mau mendapatkan kemuliaan. Imam Syafi'i rahimahullah Bagaimana oleh Syekh Jamil Zain dalam ini? Ditanya tentang masalah seorang yang diuji dengan bencana, dengan kesusahan, dengan balak, dan orang yang diberi kemuliaan, mana lebih baik? Kata manusia itu tidak menjawab ini, tidak menjawab itu. Jawabannya, la jawaban. Tidak mungkin mendapatkan kemuliaan tanpa istilah. Tidak mungkin mendapatkan izzah, kemuliaan, terkini kecuali dengan ujian-ujian, dengan balas, dengan kesusahan-kesusahan. Ini sudah sunnah kamu. Nggak akan dia naik mendapatkan tanki dari Allah kecuali dengan bala. Sehingga mau jalan ke arah tanki, ke arah izah, berjalan ke arah kemenangan tidak mau risiko, tidak Mustahil. Mau lewat mana dia Mau lewat mana dia jalan? Enggak. Kalau tidak Allah, demikian keadaan jalan yang lurus. Kalau kita berupaya untuk menundukkan Allah dan berupaya bertekad untuk lebih mementingkan Quran dan Sunnah, lebih mementingkan Tauhid, syaitan dan manusia yang dikatakan aduan saya itu wal jin akan berupaya akan mendukung mendukung untuk menentang kalian berupaya akan mendukung untuk menentang kalian memerangi kalian dengan apa yang mereka bisa kalau disebutkan seperti kami atau disayang Kenapa dari syaitan Jokowi awliya. Yang demikian adalah syaitan yang memang menakut-nakuti orang-orang yang merupakan wali-wali. Di antara tafsirnya adalah yang memang merupakan wali-wali syaitan. Karena mereka wali-wali Allah gak mau bisikan syaitan. Gak percaya dengan takwif dari syaitan. biasa bentuk fisikannya inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian fakhshawhum takutlah pada mereka di antara fisikan fisikannya ini membisikkan terpikir di benak kita langsung dari syaitan jin atau dari seorang manusia yang datang berhati mereka mengancam, mereka begini, mereka begitu, mereka sudah bikin konspirasi. Kalau tidak ada apa jawaban suara mukmin? Apa jawaban Rasulullah dan para sahabatnya ketika mereka berkata inna nasa qad jama'u lakum fahsyurhum fazaduhum iman. Mereka bertambah iman. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil dan berkata cukup Allah Dialah tempat kami bertawakal kepadanya sebaik-baik, tempat kami bertawakal bergantung kepadanya. Maka terjadi ke bawah. Kalau kita bicara ketakwaan, pasti terkait dengan penentukan hawa nafsu. Karena itu salah satu makna ketakwaan. Salah satu makna ketakwaan adalah dia dalam keadaan berhasil menundukkan hawa nafsunya dan untuk berupaya menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu kenapa? Yang berarti yang harus memiliki sesuatu yang bernama kesabaran. Sebab ketika kita menjalankan perintah Allah dan berupaya untuk menjauhi apa dilarang oleh Allah, ketika kita berupaya untuk mengalahkan hawa nafsu kita, ada tarikan-tarikan lain. Selain tarikan hawa, mungkin kita masya Allah sudah bisa sabar, ada tarikan-tarikan lain dari luar yaitu syaitan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Menggoda dengan berbagai macam zuhru al di Kadang-kadang dalam bentuk takwis, menakut-nakuti. Kadang-kadang dalam bentuk bahasa-bahasa yang menipu. Yang kelihatannya benar padahal palsu. Yang kelihatannya dia begini padahal begitu. Itu semua adalah zuhru al di Tentunya lawannya adalah kita lawan dengan kesalahan. Inna Allah ma'as sabirin. Maksudnya Allah sama orang yang sabar. Inna Allah ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Di sini dikatakan Allah bersama orang yang sabar. Di sini dikatakan Allah bersama orang yang takut. Sama-sama diberi oleh diberi ma'iyah dikatakan dengan Allah. Inna Allah ma'as sabirin. Dalam ayat Allah ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum karena mereka orang yang sabar, orang yang kita bertakwa. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dia akan memupuk kesabarannya dan terus nggak berhenti. Dia berpikir dengan sehat dan dia berpikir dengan cerdas. Ini saya harus berupaya karena saya memiliki musuh. Karena saya tahu di depan ini, di depan jalan yang lurus ada syaitan. Sehingga ketika ditakut-takuti oleh musuh, inna nas dia menyatakan ini yang sudah diberitakan dalam Quran. Tapi apa iman. Fadahu iman. Kenapa kau ditakut-takuti malah bertambah iman? Karena dia tak yakin. Berarti benar berita dalam Quran. Berarti benar berita dalam sunnah. Berarti benar kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasibtu matakulu jannata wa lamma ya'tikum matalan الذين خلقوا قبلكم مسكهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga pada belum datang kepada kalian ujian yang berat yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Maka tubul baksa wa wa zalzilu ditimpa kejelekan, kesusahan, kerugian dan digoncangkan dengan kegoncangan. Sampai Rasul dengan bersamanya berkata, Mata Rasulullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Rasul dan para pengikut tidak akan terima. Orang yang yakin pertolongan Allah pasti datang. Tapi sampai bertanya, kapan? Menunjukkan beratnya sudah sangat puncak. Hatta yakulah Rasul. Sampai Rasul dan yang bersamanya berkata, Mata Rasulullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Khamsah bin Dalam keadaan lima Mendekatkan api kepada sehingga melepuh Kepala yang diikat karena sakit Zikra oleh musyriki Ketika Melihat Rasulullah SAW melewatinya mengatakan dengan kalimat Sampai kapan? Kapan? Pertolongan Allah Atau dengan bahasa yang seperti ini Dengan kalimat yang seperti itu kalau dijawab dengan ayat ini, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum masahumul ba'sa wa dharra'u wa zulzilu. Dan kita orang-orang sebelum kalian ada dipanas dari besi sehingga terkelupas dagingnya dari tubuhnya. Ada yang digergaji dengan bicara, min mafak kerasi dari belahan rambutnya sampai terbelah itu Dan itu tidak mengeluarkan mereka dari kami Kalimat am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga sebelum melewati keberatan-keberatan yang seperti ini, ujian-ujian yang berat seperti ini? Kalau kita melihat ayat ini, sungguh yang kita hadapi sangat ringan ujiannya. Karena Allah ada berapa kemungkinan? Di antara kemungkinannya adalah jangan-jangan kita belum melengkapi semua sunnah. Sehingga ya gini-gini aja ujiannya. Karena ujian akan datang sesuai dengan iman Semakin tinggi semakin berat, semakin tinggi semakin berat. Karena dengan Allah asyadun bin bala'an al-anbiya thumma al-amsal thumma al-amsal. Sebelah berat ujian adalah para nabi. Kemudian yang semiripnya, kemudian semiripnya. Maka semakin dekat dengan sunnah, ujian semakin berat. Memang nggak dicari kita cari ujian kan kerja sunnah apa yang belum terangkat sempurnakan terangkat sempurna kaji pelajaran kerja terus ya. dapat kita ujian ah ini mawa akan Allah Rasul ini yang telah dijanjikan tapi diberitakan oleh Allah dan Rasul Fadahu iman kita mereka bertambah imannya Subhanallah benar Dapat sejauh benar Ternyata ujiannya kok dari rumah sendiri. Itu masalah. Nggak pernah diperhatikan urusannya sunnah, ngaji, segala macamnya. Kepala. Karena dengan Allah. Jangan mikir itu bukan ujian. وجعلنا dan لبعض فتنة أتصبرون kami jadikan sebagian kalian sebagai fitnah ya, untuk sebagai neraka. Atau guru dapat ilmu apa? Pemerintah diuji dengan rakyatnya. Rakyatnya diuji dengan pemerintah. Seorang istri diuji oleh suaminya. Suaminya diuji oleh istrinya. Seorang anak diuji oleh bapaknya. Bapaknya diuji oleh anak. Subhanallah. Dan begitulah masyarakat manusia. Kita harus menghadapi sekian jenis manusia. Bagaimana bersikap ini, bagaimana bersikap yang itu, bagaimana bersikap ini, bagaimana ini, bagaimana orang tua, bagaimana anak, bagaimana istri. Itu ya, semua Bahwa Ba'adukum lima fitnah. Kami jadikan sebagian kalian terhadap sebagian yang lain sebagai itu. Dan kembali diingatkan Allah Yang tetap istiqamah di atas hak itu yang sabar dengan godaan dengan godaan itu habis cokelat di atas itu. Apa Masalah. Oh yang ini. Oh urusannya masalah yang saya punya ambil. Apa? Ambil. Oh, oh kalau sunnah nggak akan bisa dimakan. Tidak. Ini adalah sunnah. Jadi ini ahad. Sama menghadapi penguasa juga begitu. Wa indah berbohong. Dan aku dan Allah meratus harta harta itu butuh Ini harus Tapi ada maka kata Umar, kalau mereka mau mengambil agama katakan tidak lagi silakan hartaku dan tapi jangan agama agama tidak sehingga di dari Imam Ahmad rahimahullah di penjara Ibnu Taimiyah rahimahullah sekian banyak ujian pada mereka pada masalah badannya, darahnya dicabut luka. Tapi agama tidak. Kata Al-Quran adalah makhluk. La Quran kalam Allah. Tidak berubah sedikit. Karena kita azab Allah muslim yang salah. Ini yang namanya sabar. Ini dikatakan dengan dan Ali bin Abi Thalib taala menyatakan bahwa as-sabr min al-iman bi manzilat ar-ra's min al-jasad Sesungguhnya kedudukan sabar dalam keimanan itu seperti kedudukan kepala pada badan ini. Kemudian beliau berbicara dengan suara yang keras, "Ala la iman dan la sabara lahu." Ketahuilah, tidak ada iman bagi mereka tidak memiliki kesabaran. Kalau seorang manusia oh, tidak ada kepala, Allah akan ganti batin. Tidak ada Demikian pula iman tanpa kenapa. Tidak ke dalam satu masjid dalam bab sabar. Ya. Maka teman Allah ya, butuh kesabaran. Sebagaimana kalian bisa kemarin sebulan penuh apa-apa. Terus jam dua jam lagi, sabar, sabar, sabar. Kehidupan dunia sama, kehidupan dunia seperti itu. Kita sabar, sabar, sabar sampai kata. Sebentar lagi. Kita hidupnya berapa lama sih? Enggak akan sampai 100 tahun, hampir jarang-jarang ada yang sampai 100 tahun. Soalnya Bukan masalah. Allah berikan jannah. Jangan karena minum khamr sekelas diberi oleh sungai homer silakan. Baik-baik. Tidak perlu cari-cari cara kemari dikasih 70 bidadari. beda dari. Ala la imana lahum liman la Ketahui dan tidak ada iman bagi mereka tidak punya sabar. Maka sabar, sabar, sabar itu identik dengan istiqomah. Sabar, walaupun sakit, sabar walaupun susah, sabar walaupun lapar, sabar walaupun pahit. Pokoknya pegang sunnah, jangan pas. Pegang agama Allah, pegang tauhid, pegang prinsip-prinsip ahli sunnah. Prinsip-prinsip ahli sunnah. Kerajaan Allah wasbir anak ma yaqulu termasuk dalam sabar terhadap apa yang mereka ucapkan. Allah ketika baca-baca sih tidak beli juga nggak nyari tapi memang nasibnya seorang ustaz Tapi ini ada buku begitu salah buku begitu akhirnya tahu semua Wallah mengikuti emosi Pengennya saya pegang satu-satu tapi apa hukumnya halal mereka masih muslimin masih sholat dan sebagainya itu yang bicaranya tentang masalah prinsip-prinsip sunnah dicela, dihina, dilecehkan, diecek dengan kalimat-kalimat Yang sifatnya pribadi juga banyak sama sekali. Saya rati lil insi wal jinni wa kuna ba'dhum ila ba'd suhufal qawli ghurura dari sini masuk tulisannya dari pikiran masuk lagi. Udah, sikat aja. Karena kita Allah khamsin ya sahabat. Ini adalah perkara yang butuh kesabaran ekstra. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Kata Allah sabarlah dari apa yang mereka ucapkan dan tinggalkan dengan baik. Wah, cuma coba bicara gitu. Kamu nggak dengar, mereka ngoceh, mereka nggak ngoceh, kita nggak tahu. Iya kan? kamu nggak dengar, adanya kayak tidak ada. Wujud dulu ada ini. Kalau kita nggak dengar, makanya dikatakan oleh beberapa ulama di antara buku al-hilm bawah sebuah syiir di Yang maknanya bahwa tidak ada yang lebih keras dalam membantah mereka kecuali dengan diam dan meninggalkan. Tidak mungkin. Ya. SMS gelap. Kalau nggak dijawab, nggak dikubis, buang, buang, buang. Itu mereka berpikir masuk enggak ya? Iya, ya. tapi kalau orang marah, pukul kaca dasar kamu oh, kamu ketawa, ya. terus marah, marah dia berhasil. Iya, tapi kalau mereka apalagi kalau sudah dikasih tanda nomornya teroris gitu. Begitu masuk hapus, lebih baca hapus, lo baca hapus kan enak. Oh ini SMS dari teroris hapus. Subhanallah itu betul-betul mujahid. Nasihat orang lama, betul-betul Sebagai Sebagaimana kata Paulus, tutup telinga. Wahai anak, Tekan lagi, tekanan. Kalau kebetulan masuk entah dari jalan mana tiba-tiba nyampe ke kita. Imam kita tanyakan kepada para ulama, tanyakan kepada asal kita, kita dapat jawaban. Jangan sampai ke orang lain. Kamu punya PR sudah dikerjakan, sudah selesai. Jangan orang lain katanya jimatnya Perjinaku semua itu upaya-upaya Waktu mereka turun Sabarlah apa yang mereka ucapkan Wa hajurum jamila Kau muslimin sahabat Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sekian banyak ayatnya adalah kesabaran. Kesabaran Kemudian diiringi dengan berita nikmal maula wa nikmal nasir. Allah sebaik-baik pembela, sebaik-baik penolong. Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik wali. Pintar Allah yang suruhku Allah akan orang kalian kalau kalian menolong agama Allah. Ini janji-janji Allah yang pasti. Dan ini membantu kesabaran. Subhanallah. Kalau kita ingat itu, janji Allah akan Ini gimana? Apa? Janji Allah akan Sabar, sedekah. Kalau kita berupaya terus menjalani jalan yang hakiki, kita akan mengadu ujian cinta. Maka itu janji di Allah tadi harus dengan iman, dengan pasti, yakin Allah pasti menolong tansurullah. apa dengan berita, wakana hakkan alaina nasrul mu'minin. Mesti atasku untuk menolong orang-orang mukmin maka mereka-mereka yang yakin dengan janji Allah, dia akan Paling-paling puncaknya akan berkata, kapan datangnya pertolongan? Sudah puncaknya. Sebagaimana Rasul dan para sahabat, maka Rasulullah nyata. Maka Rasulullah. Jawab Allah Ta'ala, Inna Rasulullah Karim. Ketahuilah, pertolongan Allah sangat dekat pertolongan secara am atau pertolongan secara individu. Secara am Allah menangkan kaum muslimin di atas orang kafir dan ahli bid'ah atau barat. Tapi termasuk kemenangan adalah ketika kita mati dalam keadaan khusnul khotimah. Itu juga menang. Kenapa? Menang karena kita istiqomah kita mati. Selesai. Masya Allah. Sehingga ketika sahabat terbunuh eh, dalam perang, terkena itu terkena toba. Beliau menyatakan, hustu wa Rabbil Ka'bah. Hudtu wa Rabbil Ka'bah. Aku dan wa Rabbil Ka'bah. Demi Rabbil Ka'bah. Yani selamat terakhir. di situ yang mazhibi. Wallahu ta'ala. Nabi sallallahu alaihi القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء Hati-hati manusia dibolak-balikkan oleh Allah, di dua jemari Allah. Allah bolak-balikkan sekendaknya. Jangankan orang seperti kita, orang yang tadinya alim ulama, ahli sunnah, pembela sunnah, ada yang berubah jadi ateis. Apalagi orang-orang di bawahnya, di bawah. Bisa berubah. Sehingga kita masih dalam keadaan dituntut untuk sabar, sabar, sabar, sabar, sabar sampai ketika mati khusus sehingga dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa seorang mukmin ketika wafat ketika diberitakan berita gembira dengan keribuan Allah gembira merasa menang Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembira dengan surga yang Allah telah jadikan Ya. Di dipanggilnya ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wahai jiwa yang tenang tenteram kembali kepada Rabbmu dengan diri dong ini di di antara tafsirnya adalah perintah dari malaikat tadi kepada jiwa dan bahwa engkau terima saat itu mereka tersenyum merasa menang alhamdulillah selesai ujian keras tetapi kita masih hidup di dunia ini, maka kita dituntut untuk sabar menghadapi sekian macam bala bencana dan kita jangan mengikuti hawa. Ikuti sunnah, ikuti syariat, ikuti perintah dan Rasul. Tahan diri sekuat-kuatnya. Karena ini bukan untuk kalian saja, tapi tentunya saya juga bersama-sama kalian lastu khayrukum, lastu bi khayrukum. Aku bukan yang paling baik di Maka kita sama-sama berubah. Berubah, berubah. Tidak ada satu orang pun di dunia pasti selamat. Sehingga semuanya masih ada kemungkinan untuk berubah, menyimpang, begini karena tarikan Allah dan godaan syaitan. Sehingga kita berupaya untuk menundukkan hawa nafsu kita sendiri dan kita berupaya untuk melawan godaan-godaan syaitan dari manusia atau dari jin dan kita berupaya untuk mempelajari sunnah, pelajari teori dan mengamalkan agama. Pada kita pada kepada pada kita kepada dan jangan terfitnah dengan berbagai macam tarikan-tarikan. Alhamdulillah dari berbagai macam media-media. Insyaallah berita-beritanya akan mengingatkan kita kalau dari Quran. Eh, pakar Yahudi ini rencana mereka. Ini saya menemukan dokumen Yahudi begini. Betapa soalnya Yahudi. Ketika kita bacanya Al-Quran, لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر مأسوق بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى mereka tidak memerangi kalian kecuali dari balik-balik tembok. Mereka lebih takut pada kalian daripada pada Allah. Lihat, jadi besar lagi. Kenapa? Karena dibaca Quran beritanya dari Allah yang pasti bahwa mereka itu penakut, pengecut, mereka tidak berani terhadap kalian kecuali dari balik dinding. Mereka puluh-puluh eh, uluh cacat, kemudian mereka seperti besar peralatan mereka tetap pernah. petikan mereka, petikan pelan mereka. Kita. Tapi kalau bacanya berita-berita tadi, mereka sudah bikin makan, begini makan, begitu makan. Memakan, memakan, memakan, memakan, memakan, gitu. Jangan kebanyakan termakan dengan mass media. Yang sekian persen, lebih dari 50 persen, dusta. Katanya beberapa orang yang benar itu mungkin satu persen, kedua persen saja. Ada kejadian ini, benar kejadian. kejadian semua. Jadi apa beda? itu. Kalau minal Rasulullah apalagi setiap channel atau setiap koran atau setiap punya misi sendiri-sendiri. Apakah misi uh, pantai atau misi agama yang Nasrani atau Yahudi atau misi-misi lain. Nah, itu misi politik dan sebagainya. Sehingga tidak ada. Kalian kira bahwa para wartawan seperti Royal Habib Kemudian riwayatnya diterima. Kalau sudah salah lagi kalau dicek mereka semuanya baik, mau dua. <laughs> Iya kan? Kalau cek dengan Muhammad, siapa mereka? Para perawi. Nah, maaf ya. Maka berita-berita dari Quran dan Sunnah dan dari para ulama, insya Allah, yang memberikan kita kesehatan semangat, peramal soleh, Semangat menegakkan sunnah dan membantu untuk kita sabar dan istiqamah di atas sunnah Nabi.